Semoga kita bisa menghidupkan Muharram ini dengan segala macam kebaikan. Perbanyaklah istighfar, ada riwayat tentang istighfar. Adapun tentang keutamaan-keutamaan bulan Muharram 1 2 3 4 mohon ditunda dulu karena banyak itu harus dipilah-pilah, banyak riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan satu Muharram begini, dua Muharram begini dan sebagainya. Dan juga kami ingatkan bulan Muharram bukan juga bukan bulannya anak yatim. Nah, bukan bulannya anak yatim. Kalau orang mau menyantuni anak yatim di bulan Muharram juga boh boleh, tapi jangan dikhususkan bulan Muharram saja sebab anak yatim makannya tidak hanya di bulan Muharram. Nah, ini problem masyarakat kita menyantuni anak yatim di bulan Muharram saja. Jadi setelah bulan Muharram suruh berpuasa. Sementara Nabi mengatakan anak wakafil yatimi kahatain aku yang menanggung hidupnya anak yatim. Kafil bukan menyantuni saja. Kafil, mana anak yatim yang perlu aku pondokkan saya biayai. Saya ambil, saya biayai sampai menjadi orang yang selamat. Itulah lah kalau ngasih santunan sebulan sekali, apa setahun seumur hidup? Kadang-kadang ditunda. Sekarang punya duit. Ayo Pak Haji, nanti saja bulan Muharram. lah. keburu mati nanti anak yatim. Agar tapi begitulah di masyarakat kita ada hmm, seolah-olah bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Bukan sesuatu yang salah kalau kita menyantuni anak yatim, membantu anak ya. Tapi akan tapi hendaknya kesadaran kita adalah anak yatim butuh bantuan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap saat pikirkan jangan hanya mikir sebulan sekali kemudian juga eh, setahun sekali kemudian juga kadang-kadang dananya anak yatim dipakai untuk nyewa drum band dan sebagainya itu adalah haram eh, minta bantuan untuk jantungnya anak yatim tatonya buatkan dekor apalagi nyewa drum band dari duitnya anak yatim anak yatim tidak butuh drum band tidak makan drum band ya anak yatim butuh duitnya sampaikan kepada mereka kalau anda ingin menghibur mereka dari duitmu sendiri jangan dari duit kumpulan anak yatim buat drum band ini termasuk yang kami ingatkan harus hati-hati dengan hartanya anak yatim. Dan khusus siapapun yang punya anak yatim, seorang ibu yang punya anak yatim hati-hati. Ditinggal oleh suaminya, anak yatimmu itu adalah amanat besar di hadapan Allah. Tolong dipilah kekayaan. Anakmu adalah pilah. Jangan sampai kemakan oleh dirimu, apalagi nanti berbuat dolim kepada anaknya sendiri. Dan siapapun yang dan siapapun yang merawat anak yatim, awas, hati-hati, setan itu tidak akan lepas untuk mengikuti kita sehingga banyak orang tercerumus dengan anak yatim yang ada di rumahnya atau di panti asuhannya ternyata untuk menjadi kendaraan untuk mendapatkan uang. Di mana-mana cari bantuan santunan anak yatim, dianya mobilnya mewah, bajunya bagus, anak yatim tetap makan kerupuk saja. Ini adalah problem. Nauzubillah. Ini adalah penjahat yang menggunakan anak yatim sebagai senjata untuk berbuat jahat. Bantuan anak yatim adalah untuk anak yatim. Hati-hati. Wahai para pengasuh-pengasuh panti asuhan, sadar, hati-hati kalau anda belum mampu jangan ngurusi anak yatim. Jangan sampai naudzubillah. Nah, anak yatimnya makan ayam paha dibagi tiga. Dianya sendiri tiga paha ayam tiga sendiri. Makan yang mewah untuk makan anak yatim. Hati-hati. Dan kadang tidak sadar yang demikian ini. Anda tidak boleh makan hartanya anak yatim kecuali Anda fakir. Anda fakir dipercaya ngurusi anak yatim, Anda baru boleh makan dari hartanya anak yatim tadi yang dikumpulkan tadi akan tapi bil ma'ruf. Dengan cara yang baik ulama menafsiri bil ma'ruf ha? dalam Al-Qur'an kalau ingin makan bersama yatim makanlah dengan ma'ruf haniyan fakiran falyakul bil ma'ruf kalau kamu kaya enggak boleh kamu makan dari hartanya anak yatim kalau engkau fakir makan bil ma'ruf bil ma'ruf itu apa ala kadarnya seperti mereka makan kalau belikan satu kerupuk engkau satu kerupuk sama dengan mereka. Ada yang mengatakan bil ma'ruf itu adalah seperti ngutang. Jika suatu ketika kaya dihitung saya bayar. Allah, hati-hati. Oh sekarang anak yatim tampang sepap nomornya paling gede, oh bantuan sana sini masuk, akan tapi ternyata eh untuk biayai anak sekolah anaknya untuk ambil fakultas apa, anaknya bukan yatim. Innalillah. Hati-hati ya. Yang ngurusi anak yatim hati-hati. Jika di rumahmu ada anak yatim, Anda harus waspada. Kemudian kelanjutannya, bagi yang sudah sadar Barangkali Anda mengambil anak yatim ke rumah Anda. Satu, dua, atau tiga. Atau Anda punya panti asuhan. Awas! Jangan sampai Anda mengumpulkan anak yatim hanya engkau rapat urusan jasadnya saja, tapi sekolah agamanya di mana? Kalau tidak, Anda menjerumuskan mereka masuk neraka. Hati-hati, wahai yang ngurusi anak yatim. Sebab kadang ngumpulin anak yatim tidak pernah dikenalkan agama. Hanya dibiayai sekolah, sekolah, sekolah, sekolah. Tiba-tiba jadi setan, dia yang gedekan, dapat dapat dosa dia. Anda harus cerdas. Anda biayai keluar duit. Wahai anakku, anak yatim, engkau aku anggap sebagai anakku sendiri. Aku akan sekolahkan engkau kuliah menjadi apapun boleh. Jadi dokter, jadi insinyur, oke. Okay. Tapi ingat belajar agama anak ya dulu. Kalau tidak, tidak. Anda jangan biayai orang yang tidak mau kenal Allah. Sebab apa? Yang tidak kenal Allah kenal kenal iblis. Jadi pejabat pejabat iblis. Jadi orang kaya orang kaya iblis. Di saat di akhirat nanti masuk neraka, saya masuk neraka ini karena biaya dari Pak Haji itu. Pak Haji yang masuk neraka bareng. Alhamdulillah awas jangan main-main jangan urusan sosial-sosial bantu anak yatim bantu adat arahkan sebab membantu anak yatim ini artinya apa mengarahkan mereka agar di dunia sejahtera dan di akhirat juga sejahtera wallah alam bisawab